Maka bab berikutnya masih berkait dengan yang sebelumnya. Yaitu al-amr bisabri ala jawri sultan wa adam sabbihi. Perintah untuk sabar terhadap kedoliman penguasa dan tidak mencerca mereka. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dibawakan dalam bab ini pertama kali hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, siapa yang melihat dari penguasanya syai'an yakrahu sesuatu yang dia tidak sukai, falyasbir, hendaklah bersabar. Ini perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sabar kepada penguasa yang memiliki sesuatu yang kita tidak sukai. Riwayat yang kedua masih dalam Bukhari Muslim. Rasulullah SAW menyatakan, "Amma ba'd, innakum satarawna ba'di atharatan, fasbiru hatta talaqawdi." Amma ba'd kata beliau, sesungguhnya kalian akan melihat setelahku asaratan. Kalimat asarah dengan difathahkan maknanya adalah yasta'sir alaikum fayufaddil ghairakum. Makna asarah adalah dipentingkan orang-orang lain selain kalian. Artinya kalian diperbuat secara tidak adil, tidak diberi hak kalian, justru orang lain yang diberikan hak kalian untuk mereka. Ini mana asal. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitakan dari Allah Subhanahu Wa Taala berita bahwa nanti kalian akan mendapati penguasa-penguasa yang berbuat curang terhadap kalian, berbuat zalim terhadap kalian, dan mementingkan orang lain selain kalian. Maka kata Nabi, "Fasbiru hatta talqauni." Sabarlah kalian sampai kalian bertemu aku kata Nabi. Dalam riwayat dikatakan kauni 'alal haud. Sampai kalian bertemu aku di telaga haud di dalam jannah. Yang ketiga, ucapan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Qala nahana kubara'una من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب Qanifidina azakumullah kaum muslimin yang saya hormati dasarnya dari ucapan Nabi SAW yaitu sabar terhadap penguasa yang zalim atau penguasa yang memperlakukan kalian secara curang, fasbiru kata Nabi. Kemudian Anas bin Malik menceritakan terhadap atau tentang apa yang dipahami oleh para sahabat. Maka kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, "Nahana kubarauna" telah melarang kami pembesar-pembesar kami dari kalangan para sahabat Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka melarang dengan kalimat la tasubbu umara'akum. Jangan kalian mencerca para penguasa kalian. Wala dan juga jangan kalian mengucapkan ucapan-ucapan yang mendolimi mereka. Wala dan jangan membenci mereka. Wattaqullah dan bertakwalah kepada Allah. Wasbiru dan sabarlah. Fa innal amra qarib, sesungguhnya urusannya dekat. Qul inna Allah lihat yang dipahami oleh para sahabat. Berarti maknanya sabar terhadap penguasa yang zalim adalah sabar tidak mencerca mereka. Sabar tidak membenci mereka, tidak memusuhi mereka. Wattaqullah dan bertakwalah kepada Allah, wasbiru dan sabarlah, fa innal amra qaribun. Sesungguhnya urusannya dekat. Artinya jalan keluarnya sebentar lagi akan datang. Sebentar lagi. Al amra qarib, urusannya dekat. Yani kalaupun kita sabar, sabar, sabar paling lama berapa tahun? Imma wa imma Ima kamu istirahat atau kamu diistirahatkan. Kamu istirahat, yakni wafat. Selesai sudah. Selesai beban. Kita harus menanggung kesabaran menghadapi mereka-mereka yang zalim dan curang. Selesai. Istirahat, istirahat. Awisturi atau kamu diistirahatkan dari dia atau kamu dalam keadaan istirahat. Kamu yang mati atau dia yang mati. <laughs> Itu paling tidak. Masih ada kemungkinan-kemungkinan lain yang lebih baik. <laughs> Yaitu Allah kasih hidayah mereka dan berubah menjadi lebih baik. <laughs> Qala Abu Darda, berkata Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Dan juga sahabat yang mulia. Kalau tadi nukul dalam kitab Sunnah Ibn Abi Asim dan at-tamhid maka ucapan Abu Darda dinukil dalam kitab at-tamhid qala inna awwala nifaqil mar ta'nuhu ala imamih ucapan Abu Darda radhiyallahu taala anhu inna awwala nifaqil mar'i awal pertama kemunafikan seseorang adalah ta'nuhu ala imamih cercaannya terhadap penguasanya, terhadap imamnya. Awal nifaknya seseorang yaitu cercaan dia kepada penguasanya. Hanifidina kata Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwa nifak itu tumbuh dalam hati seperti al-baqal seperti jamur di musim hujan seperti rumput-rumputan di musim hujan begitu hujan segera muncul hijau-hijau di mana-mana atau jamur muncul di mana-mana. Demikian kemunafikan. arti jangan dikira seseorang tiba-tiba jadi munafikan khalisan, tidak. Tetapi akan berubah sedikit demi sedikit mengarah kepada penyakit yang namanya penyakit nifak. Allah sebutkan sebagai marad fi qulubihim marad. Kalau penyakit akan tumbuh seperti itu. Maka dikatakan awal nifaqil mar'i pertama kemunafikan seseorang Biasanya diawali dengan cercaan terhadap penguasa. Kemudian naudzubillah berakhir dengan kemunafikan. Wa qala aidan berkata juga beliau radhiyallahu taala anhu, "Iyyakum wa la'nal wulah." Hati-hati kalian dari mencerca penguasa. Fa inna la'anahum al-haliqah. Hati-hati kalian dari mencerca atau melaknat para penguasa. Sesungguhnya melaknat mereka itu merupakan halikoh pencukur. Wabukduhum dan kebencian kepada mereka merupakan al-aqirah. Penyembelih. Kila, ya Aba Darda, fakaifa nasna' Kalau dikatakan pencukur, ini mencukur kebaikan kita, mencukur pahala kita. Demikian pula akhirah menyembelih artinya membinasakan kita. Maka ditanyakan kepada Abu Darda, wahai Abu Darda, fa nasna' idza minhum ma nuhib? Terus apa yang kami lakukan kalau kami menyaksikan dari mereka apa-apa yang kami tidak suka? Apa yang kami tidak cocok, kami benci. Qal berkata Abu Darda, "Isbiru. Fa inna Allah idza ra'a dzalika minhum habasahum 'ankum bil maut." Sabar. Jawaban Abu Darda sama dengan jawaban Anas bin Malik dan jawaban para kubara sahabat, para pembesar-pembesar sahabat sebagaimana dikatakan oleh Anas bin Malik, nahana kubaraun. Persis seperti ucapan Rasulullah SAW yang menyatakan fasbiru hatta talaqawni alal Hau, Sabarlah sampai kalian bertemu aku di telaga Hau. Lihat kata Abu Darda, isbiru fa inna Allah idza ra'a dzalika minhum hadasahum ankum bil maut. Sabar. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika melihat keadaan mereka dan Allah Maha tahu niscaya suatu saat Allah akan pisahkan mereka dari kalian. Allah pisahkan mereka dari kalian bil maut dengan kematian. Sabar. Sudah disampaikan pada kajian yang lalu tentang hikmahnya. Kenapa kau suruh sabar-sabar terus? Setiap kita sampaikan kepada mereka-mereka yang dangkal ilmu, tinggi semangat, kaum khawarij kaya baru, sudah kita ingatkan sabar-sabar, mereka selalu marah dan mengatakan sabar sabar sampai kapan kita harus sabar kita diinjak-injak kita ditindas dan seterusnya dan seterusnya kalimat-kalimat yang seperti itu padahal yang kita ucapkan sabar bukan dari diri kita dari qala Rasulullah SAW isbiru qala Anas bin Malik isbiru Qala kubara'us sahabah berkata pembesar-pembesar sahabah isbiru Berkata Abu Darda, "Isbiru." Mereka marah. Dan menyatakan sampai kapan? Jawab sampai mati. Karena ini urusannya bukan dengan rakyat jelata, urusan dengan penguasa. Yang kita tidak bisa kecuali menyampaikan al-haq selesai. Mau melawan, apa yang kita punya? Dan kalaupun kita punya sesuatu, apa yang terjadi? Muslimin melawan muslimin dan itu bukan hikmah. Itu namanya yattaqi minar ramda'i binar. Kata pepatah Arab, berlindung dari panasnya padang pasir dengan api. Dungu. Satu kata, dungu. Berlindung dari panasnya padang pasir dengan api. Ya tambah panas. Demikian pula kalian ingin menyelesaikan kedoliman yang ada pada penguasa dengan melawannya. Ya tambah zalim dia dan tambah terjadi berbagai macam kedoliman-kedoliman lebih banyak. Dan terjadi peperangan sesama kaum muslimin dan itu adalah kedoliman yang terbesar. Pertumpahan darah sesama kaum muslimin. Qala Zabarqani Ibn Abdullah Al-Asadi rahimahullah Kuntu inda Abi Wa'il Syaqiq ibni Salamah. Kata Zabarqani ibni Abdullah Al-Asadi, aku waktu itu di sisi Abu Wa'il. Itu Syaqiq ibni Salamah. Faja'altu as-subbul hajjaj. Wa adkur masawihi. Maka aku mulai mencerca hajjaj. Jadi hajjaj ibni Yusuf Al-Taqafi. Panglima besarnya di masa Yazid bin Muawiyah yang kejam dan banyak membunuh orang. Maka orang ini menyatakan aku mulai mencerca hajat kata Zabarqani di hadapan Abi Wa'il Syaqiq ibni, ibn Salam. Wa adkur masawihi dan aku sebutkan kejelekan-kejelekan hajat. Katanya kata Abi Wa'il la tasubbu. Jangan kau cerca dia. Wa mayudrika la'allahu qala Allahumma gfirli Fakafaralah. Jangan kau cerca dia. Jangan-jangan dia berkata tanpa sepengetahuanmu. Ya Allah ampunilah aku. Dan kemudian Allah ampuni. Lihat ikhwan fillah azakumullah jawaban seorang ulama. Ketika ada seorang yang mencerca penguasanya, dikatakan la tasubbuh, jangan cerca dia. Wa yudrik, siapa yang beritahu kamu? Jangan-jangan dia beristighfar di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan kemudian Allah ampuni dia. lihat. Dari Rasulullah SAW, para sahabat, kemudian para ulama setelahnya. Semuanya jawabannya sama. Sabar, jangan cerca mereka. Apa untungnya mencerca penguasa? Apakah para penguasa kalau dicerca kemudian mereka mendapat hidayah? Dapat petunjuk. Apakah penguasa kalau dicerca kemudian berkurang kedolimannya? Bisa jadi bertambah. Bisa jadi bertambah. Tambah jengkel pada mereka, tambah jengkel pada rakyatnya, tambah berbuat boleh. Tambah dicerca, tambah jadi. Apalagi diucapkan Allahumma la'anhum. Ya Allah laknatlah mereka. Ya Allah laknatlah para penguasa. Lebih-lebih lagi, kamu mendoakan laknat kepada penguasamu. Berarti kamu ridho dipimpin oleh seorang mal'un. Dipimpin oleh seorang yang terlaknat. Terlaknat itu artinya jauh dari rahmat. Mau dipimpin oleh seorang yang jauh dari rahmat. Kalau orang itu sadar, akalnya sehat, agamanya kuat, dia akan berdoa dengan sebaliknya. Ya Allah berilah rahmat kepada penguasa. Berilah hidayah pada mereka. Berilah petunjuk kepada mereka. Sehingga kalau penguasanya mendapatkan petunjuk, kita mendapatkan kebaikannya. Yaitu dipimpin oleh seorang yang mendapatkan hidayah. Tetapi kalau diucapkan dengan kalimat laknat, berarti dia ingin dikuasai oleh seorang yang jauh dari rahmat. Nggak sadar dia ngomong. Gairah akil. Tidak akil. Tidak berakal sehingga dijadikan ciri-ciri oleh para ulama. Ciri-ciri ahlu sunnah mendoakan kebaikan para, kepada para penguasa. Sedangkan ciri-ciri ahlul ahwa mendoakan kejelekan pada penguasa. Jadi ciri khas. Nanti akan sampai pada babnya. Insya Allah. Qala Abu Ishaq as-Subai'i rahimahullah. Ma sabba qawmun amirahum illa hurimu khairahu. Kata Abu Ishaq As-Subai rahimahullah, tidaklah satu kaum mencerca penguasanya kecuali mereka akan terhalang dari kebaikannya. Demikian diucapkan oleh beliau rahimahullah. Sebagaimana nukil dalam kitab yang sama At-Tamhid. Qala Abu Minjiliz rahimahullah. sabul imam al-haliqah. لا أقول حليقة الشعر ولكن حليقة الدين kata Abu Mijlis rahimahullah mencerca penguasa merupakan haliqah yang tadi kita terjemahkan pencukur la aqulu haliqata sya'ri aku tidak berkata mencukur rambut Walakin haliqatad din. Tetapi aku menyatakan haliqatad din. Pencukur agama. Agama kita tercukur sedikit demi sedikit. Maka ini cocok dengan ucapan yang tadi. Ucapan dari Abu Darda rahimahullah. Awalunifak nifaq sabul amir awal pertama kemunafikan bibitnya itu dari mencerca penguasa. Di sini dikatakan halik kata din. Agama seseorang ketika tercukur sedikit demi sedikit, terkikis sedikit demi sedikit, jadi apa? Ujung-ujungnya nifak. Tinggal namanya saja Muslim, tinggal namanya saja dia Islam, tetapi isinya sudah habis, alias nifak. Naudzubillah. قال أبو إدريس الخولاني رحمه الله <clears throat> sebagaimana nukil dalam kitab Tabaqat al-Hanabila dan kitab Syiah قال إياكم والطعن على الأئمة فإن الطعن عليهم هي الحالقة حالقة الدين ليس حالقة الشعر ألا إن الطاعنون هم الخائبون wasyirarul asrar. Kata Abu Idris Al-Khawlani rahimahullah. Hati-hati kalian dari mencerca para imam, para penguasa. Karena sesungguhnya mencerca mereka merupakan haliqah. Mencerca mereka merupakan pencukur. Yaitu pencukur agama. Pengikis agama. Bukan pencukur rambut. Ala inna ta'inuna humul khaibun. Ketahuilah para pencerca penguasa adalah orang-orang yang akan merugi. wasirarul asrar. Dan mereka adalah orang jelek yang jahat. Para pencerca penguasa. Dikatakan para penjahat. Orang-orang yang jelek. Ikhwanidina azakumullah. Masa-masa lalu tutup. Tutup buku. Masa-masa kemarin, masa-masa ketika orang kalau bisa ceramah mencerca penguasa dianggap hebat, yesus sudah selesai. Itu masa-masa kebodohan. Masa-masa kebodohan. Masih ingat di masa-masa lalu. Kalau ada dai yang mencerca penguasa, wah, para pendengarnya asyik. Ini dai berani, dai yang hebat. Masih ingat saya waktu itu. Hampir semua masyarakat mencari dai yang kayak gitu. Ustadz yang berani mencerca penguasa. Ternyata sekian riwayat, sekian hadis dari Nabi SAW, dari para sahabat, dari para tabi'in, dari para tabi'in, tabi'in. Semuanya mengucapkan sama, sabar, jangan mencerca mereka. Ini bukan ucapan satu orang. Bukan ucapan dua orang, ucapan ijma' seluruh para ulama. La khilafa. nggak ada perselisihan. Adapun sedikit perbedaan bukan pada masalah mencerca, tetapi mengkritik penguasa di mimbar. Ada beberapa ulama yang membolehkan, tapi tetap dengan syarat biduni tahyij, tanpa membuat tahyij, membuat kegoncangan. ini mengkritik sesuatu dari apa yang salah pada penguasa tetapi dalam keadaan bukan membuat rakyat untuk benci pada penguasa. Kalau mencerca, jelas-jelas adalah mengajak masyarakat untuk benci pada penguasanya. Maka itu ijma para ulama, sepakat menjadi prinsip ahlus sunnah untuk tidak mencerca penguasa. Bahkan yang mencerca mereka dikatakan syirarul asrar Bahkan Khawarij sampai dikatakan anjasul arjas dalam kitab syariah oleh Imam Al-Ajuri rahimahullah. Setelah dikatakan syirar, sejelek-jelek makhluk, kemudian dikatakan anjasul arjas, najis kotor mereka. Bayangkan betapa kerasnya para ulama menjuluki khawarij. Karena mereka lah biang yang mengajarkan untuk mencerca penguasa, memusuhi penguasa, memerangi penguasa, menumpahkan darah, melawan mereka, ini mereka khawarij. Sehingga wajar kalau para ulama mengucapkan tentang mereka dengan ucapan-ucapan yang jelek. Kala Ma'ruf Al-Qurhi rahimahullah. Man la'ana imamahu hurima adluh. Lihat ucapan bijak. Dari Ma'ruf Al-Qurhi rahimahullah sebagaimana dinukil dalam kitab Tabaqat Al-Hanabilah. Oh yang tadi dari, dari kitab Al-Amwal Ibn Zanjawi rahimahullah <clears throat> melalui kitab Muamalatul Hukam. Adapun ini ucapan ma'ruf dari Tabaqat Al-Hanabilah dinukil ucapan beliau, "Man la'ana imamahu hurima adluh siapa yang melaknat penguasanya, maka dia terhalang dari keadilannya. Terhalang dari keadilan penguasa. Wajar. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatannya. Perbuatannya melaknat penguasa, mendoakan kejelekan pada penguasa, maka adabnya balasannya dia tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya penguasa yang adil. Tidak. Dijadikan penguasa yang justru mendolimi dia, menindas dia. Sebagaimana doanya. Mengharapkan penguasanya dilaknat. Maka kata beliau, Man la'ana imamahu hurima adluh. Siapa yang melaknat penguasanya, maka dia akan terhalang dari keadilannya. Qala Al-Hasan Ibn Ismail Ar-Rudhi rahimahullah. Qala li Ahmad Ibn Hanbal. Kata Hasan bin Ismail al-Rubi'i rahimahullah berkata kepadaku Ahmad bin Hanbal imam ahli sunnah wasabir lillahi tahta al-mihnah yaitu seorang ulama, seorang imam ahli sunnah yang sabir lillahi tahta al-mihnah seorang yang sabar menghadapi ujian karena Allah Subhanahu wa taala. Itu Imam Ahmad. Di penjara, dicambuk, tetap ucapannya ucapan ahli sunnah. Saya tidak bisa membayangkan. Bagaimana kalau kita yang ditangkap disiksa? Kira-kira ngomong apa kita? Bagaimana Pak Ustadz? Pendapat Pak Ustadz kata para wartawan. Bagaimana pendapat Pak Ustadz? Kira-kira ngomong apa? Apakah kita kuat untuk menyatakan bismillah atau mengatakan mereka ini adalah orang yang terlaknat. Mereka, mereka, mereka, mereka. Orang yang zalim menjual negara dan seterusnya dan seterusnya. Niscaya yang kedua yang sering terjadi. Yang kedua yang sering terjadi. Emosi. Tetapi Imam Ahmad di penjara. Dicambuk, disiksa. Dan penguasanya penguasa yang beraliran mu'tazilah. Artinya sudah kesalahannya sampai kufur. Masih mengatasnamakan Islam. Tapi pemikiran-pemikirannya naudzubillah mu'tazilah. Apa kata Imam Ahmad rahimahullah? Kata Al-Hasan ibn Ismail al rubi berkata kepadaku Imam Ahmad rahimahullah ajma'a سبعون رجلا من التابعين وأئمة المسلمين وفقهاء الأمصار ala anna sunnah allati tuwfi 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam as-sabr tahta liwa'i sultan ala ma kana minhu min 'adlin aw jawr kata Imam Ahmad rahimahullah telah sepakat 70 ulama dari kalangan tabi'in dari kalangan para imam-imam kaum muslimin dari kalangan para fuqaha, ahli-ahli fiqh di Mesir. Di Mesir itu di negeri-negeri Amsar. Ala anna sunnata mereka semua sepakat bahwa yang sunnah yang Rasulullah SAW wafat di atasnya adalah sabar di bawah bendera kepemimpinan penguasa. Alamakana minhu atas apa yang ada pada mereka dari keadilan ataupun kezaliman sabar di bawah penguasa apakah penguasa itu adil ataupun zalim apakah penguasa itu dalam keadaan memiliki keadilan ataupun memiliki kezaliman atau memiliki kedua-duanya mungkin apa enggak mungkin mungkin dalam hal ini adil dalam hal itu curang dari sisi ini Masya Allah Menampakkan kalau dia adil Bijak Masya Allah Sisi lain ternyata curang juga Ternyata sama. Korupsi-korupsi juga. Kala dikatakan ajma'a sab'una rajulan telah sepakat 70 ulama dari kalangan tabi'in dari kalangan a'immatul muslimin dari kalangan fuqaha di negeri-negeri semuanya sepakat bahwa sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW wafat mengajarkan hal tersebut artinya sudah sampai akhir hidup beliau tetap seperti itu tidak dimansuhkan adalah sabar menghadapi penguasa-penguasa. Masya Allah. Berkata penyusun Jamal bin Furaihan al-Harithi, ayuhal ikhwah, idha qara'tum fatadabbaru. Wahai saudara-saudaraku, kalau kalian baca riwayat-riwayat ini, fatadabbaru, ambillah pelajaran. Wala takunul fi athari salaf sahaba sayfin ala ahadina. Jangan sampai bacaan kalian terhadap asar-asar para sahabat dan asar-asar para salaf jangan sampai dijadikan seperti sahabat saifin ala ahadina jangan sampai dijadikan seperti awan musim panas ini juga pepatah Arab sahabat saifin awan musim panas datang lewat pergi tanpa ada hujan sedikit pun Datang lewat pergi tanpa ada asar, tanpa ada pengaruh, tanpa ada bekasnya sama sekali. Jangan. jadikan asar-asar yang lewat yang kita baca satu persatu ucapan-ucapan para ulama dari para sahabat, dari para tabi'in, dari para tabi'in, tabi'in, dari para imam, imam. Jangan sampai kamu jadikan seperti awan musim panas. Hanya lewat saja nggak ada ngaruh apapun. Tapi lihat awan musim hujan Musim dingin membawa air dan kemudian menurunkan hujannya dan kemudian tumbuh tumbuh-tumbuhan dengan segar. Tunas-tunas di mana-mana. Semestinya seperti itu. Kalau kita disiram dengan siraman-siraman. Masya Allah. Atar Riwayat-riwayat salaf. Maka hendaklah tumbuh di hati kita. Tumbuhan iman tumbuhan kepercayaan pada Allah dan Rasulnya, tumbuhan takwa dalam hati kita, dan berbuah amalan-amalan saleh. Kata beliau, kata penyusun, jangan menjadi sahabatu saifin. Serana manansa mayamurru alaina. Yaitu tidak berapa lama kemudian kita lupakan. Sebentar kemudian kita lupakan min ahaditsin wa athar, min ahadits wa athar dari hadis-hadis dan asar-asar yang lewat pada kita, jangan seperti awan musim panas lewat kemudian kita lupakan, nggak ada bekasnya sama sekali. Ya. Fahadha qaulul imam. Ya, lihatlah ini ucapan imam. Imamu ahli sunnah. Ya. Wahathuhu ala sabr. Dan lihat anjurannya untuk sabar. Wa ta'kiduhu alaihi wa huwa tahtal mihnah dan penekanannya untuk sabar padahal beliau tahtal mehnah padahal beliau di bawah ujian berat, disiksa. Sampai-sampai dicambuk, dicambuk, dicambuk hingga robek bajunya, hampir-hampir auratnya terbuka. Dan beliau berdoa, Ya Allah, jangan sampai auratku terbuka. Dalam keadaan beliau disiksa, sabar. Hanya saja karena khawatir terbuka auratnya beliau menyatakan ya Rab, jangan sampai auratku terbuka. Maka tiba-tiba yang menyambuknya lari ketakutan. Ditanya oleh teman-temannya, kenapa mukamu pucat pasti seperti itu? Ketakutan yang sangat. Demi Allah, aku melihat unta yang ganas ke arahku. Akan menerkamku, akan menginjak-injak aku dan memakan aku. Karena doanya imam makbul waliyun min awliyaillah Itu saja. Selebihnya beliau sabar. Beliau sabar sampai Allah Subhanahu wa taala mengistirahatkan Imam Ahmad dengan mengganti penguasanya dengan penguasa yang berikutnya. Yang tidak sama dengan penguasa yang sebelumnya. Dan terheran-heran dengan ditangkapnya Imam Ahmad. Kenapa kamu ditangkap? Ditanyakan. Ya. Ternyata begini dan begitu. Tapi panggil. Ya. Tokohnya. Tokohnya Mu'tazilah dipanggil. Ditemukan oleh penguasa yang berikutnya antara Imam Ahmad dengan tokoh Mu'tazilah ini. Ya. Silahkan bicara. Apa yang kamu katakan? Ya. Imam Ahmad sebelum bicara meminta untuk bersuci, salat dua rakaat, ya. baru kemudian duduk di hadapan khalifah. Ya berkata tokoh Mu'tazilah tadi dengan kalimat-kalimat seperti biasanya. Imam Ahmad dipersilahkan untuk berbicara. Kata Imam Ahmad rahimahullah, aku tanya kepada dia satu pertanyaan. Kalau aku tidak mau berbicara, apa-apa yang tidak dibicarakan oleh salah, apakah aku salah? Aku tidak mau mengucapkan kalimat yang para salaf tidak mengucapkan seperti itu. Apakah aku salah? Satu pertanyaan saja. Nggak bisa dijawab oleh tokoh tadi. Kebingungan. Kata penguasanya jawab. Tetap diam. Ya luka, ya luka. Kalimat luka itu menunjukkan betapa dugunya, betapa bodohnya. Selesai. Mihnanya Imam Ahmad berakhir karena sabar. Lepaskan. Tidak salah. Allah istirahatkan dari penguasa yang zalim yang kemarin tinggal dengan penguasa yang kalau mau sabar. Tetapi kalau tidak sabar mencaci maki dan menyatakan dengan laknatullah melaknat para penguasa, maka terhalang dari keadilan. Bisa jadi karena ucapan dia kemudian penguasa menjadi lebih zalim lagi, lebih jahat lagi kepadanya. Qala walau qala kalau saja Imam Ahmad rahimahullah ketika di penjara tadi didatangi oleh kaum muslimin dan ditanya wahai imam apa perintahmu kepada kami terhadap penguasa yang zalim ini Imam Ahmad menjawab dengan jawaban-jawaban tadi ajma'al muslimun atau ajma'a sab'una rajulan sepakat 70 ulama sampai beliau menyatakan adam adam dima dimaul muslimin dimaul muslimin darah kaum muslimin darah kaum muslimin sabarlah jangan melawan Lau qala ukhruju ala man yaqulu bi khalqil Qur'ani wa qatiluhum lama kana mukhti'an aqlan. Kalau saja Imam Ahmad mengatakan Keluarlah kalian, lawanlah mereka-mereka yang berkata bahwa Al-Quran makhluk, perangi mereka. Sungguhnya ucapan Imam Ahmad tidak terlalu salah kan? Iya Pak ya. Kenapa nggak terlalu salah? Maka muhti'an aklan. Secara akal sederhana, nggak salah. Pertama, penguasa menyatakan ah, Quran makhluk. Apa hukumnya? Kafir. Berarti penguasa yang kafir. Quran makhluk. Wal dan kenyataannya juga demikian. Aklan wal waqi' wal hal hadhihi walamma lamahu ahad. Tetapi Imam Ahmad rahimahullah memikirkan darah kaum muslimin mau melawan dengan apa? Dan seberapa jumlah kalian? Dan bagaimana keadaan orang-orang yang tidak mengerti dari dua belah pihak? Dari pihak penguasa, ada yang orang-orang awam yang hanya ikut-ikutan, nggak ngerti, belum kafir mereka, dan mesti ketika terjadi pertumpahan darah, peperangan antara pihak Imam Ahmad dengan pihak penguasa, mesti mereka akan mendukung penguasa dalam keadaan ami, dalam keadaan bodoh. Maka Imam Ahmad mengatakan dimaul muslimin, dimaul muslimin, darah kaum muslimin, darah kaum muslimin. Jangan sabar. Apalagi imamnya yang masih sholat masih haji, masih puasa. Masya Allah. Rukun Islam semuanya ada padanya. Walakinaha as-sunnah allati tarbir rijal. ahad artinya dalam keadaan beliau nggak akan disalahkan oleh orang-orang lain. Iya kan? Kalimah mengatakan lawan. Niscaya para ulama yang tidak menyalahkan. Tetapi innaha sunnah allati turabbir rijal. Tetapi sunnah yang mendidik mereka. Yang mendidik para imam-imam ahli sunnah adalah sunnah Nabi SAW. Wal hikmah wal firasah. Sunnah, hikmah, dan firasah. Firasatul mu'min. Allati yandur biha ilan nataij Firasahnya seorang mukmin, firasatnya seorang mukmin, hikmahnya seorang mukmin alim, orang yang beraul, yang berilmu. Lihatnya tidak pendek. Pandangannya tidak dangkal. Tetapi yang durbiha ilan nataij. Mereka para ulama memandangnya kepada natijah. Kepada hasilnya nanti bagaimana? dihitung dengan ilmu mereka, dihitung dengan fikih. Karena mereka fuqaha, faqih. Mereka tahu kalau begini hasilnya begini, kalau itu hasilnya begitu. Kalau saya katakan begini hasilnya demikian. Maka mereka melihatnya dengan ilmu, dengan hikmah, dengan firasatul mukmin, dengan kesabaran, bukan dengan emosi. Bukan dengan kemarahan, Fallahumma aiqid wa bassir al-ghafilina ajma'in. Maka kita doakan ya Allah, sadarkan mereka. Wa bassir al-ghafilin, jadikanlah orang-orang lalai itu bisa memandang mereka para ghafilina ajma'in. Yani mendoakan mereka-mereka yang hanya punya emosi dan kemarahan tanpa ilmu dari kalangan hizbiyun, harakiyun, para khawarij-khawarij kaya baru, para mereka-mereka yang terfitnah dengan buku-bukunya Said Kutub, dengan buku-bukunya Said Hawa, dengan buku-bukunya mereka-mereka para pemberontak, mereka-mereka aliran kemarahan. Kaum reaksioner. Ya Allah, basiril ghafilin. Ya Allah, ayqim, bangkitkanlah mereka, sadarkanlah mereka. Ini komentar dari beliau, dari penyusun. Karena penyusun hidup bersama kita di zaman sekarang ini. Jazakumullahu khairan. Sehingga menyaksikan apa yang terjadi sekarang ini. Dan kembali kepada nukilan-nukilan mutiara-mutiara hikmah dari para ulama. Oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Madhabu ahli al hadis tarkul khuruji bil qital ala al-muluk al-bughah والصبر على ظلمهم إلى أن يستريح بر أو يستراح من فاجر Kata Ibn Taimiyah rahimahullah, madhabnya ahlul hadis, ini madhabnya ahli sunnah, adalah meninggalkan khuruj bil qital, meninggalkan pemberontakan dengan senjata terhadap para penguasa yang buga, yang zalim, wasabar ala zulmihim. Dan sabar menghadapi kedoliman-kedoliman mereka. Ila mata sampai kapan? Ila an yastariha barrun au yustarahu min fajir. Sampai istirahat orang baik atau diistirahatkan dari orang jelek. Selamat. imma kitanya wafat, selesai. Istirahat atau kita yang diistirahatkan dari mereka, dari orang-orang zalim tersebut dan Allah ganti dengan orang yang lain. Qala An-Nawawi rahimahullah. Amma al-khuruj ala wulatil amri, adapun memberontak kepada para penguasa, wa qitaluhum dan memerangi mereka, faharamun bi ijma'il muslimin. Adapun memerangi para penguasa haramun biijma'il muslimin dengan kesepakatan ijma seluruh kaum muslimin wa in kanu fasaqah zalimin walaupun para penguasa itu orang-orang fasik ataupun orang-orang zalim wa ajma ahli sunnati annahu la yan'azil sultan bil fisqi dan sepakat lihat ucapan Nawawi rahimahullah sepakat para ahli sunnah bahwasanya penguasa tidak dilepas secara paksa dengan kefasikan atau ketoliman. Ya, ini nggak ada alasan untuk melepas mengganti penguasa hanya karena kedoliman dan kefasikan. Ya, Walaupun sampai satu triliun atau 15 triliun korupsinya. Tetap itu masih tergolong fasik. Mualim. Tidak sampai kepada kekafiran. Ini triliun. Ini kalau uang itu diuruk ke Jakarta, tenggelam ini Jakarta dengan uang itu. Walaupun walaupun karena. Maka selama itu bukan kafir yang kufran bawahan maka dia dalam keadaan tidak ada alasan secara syar'i untuk dilepas dengan cara apapun. Maka pemberontakan adalah kebidahan. Mengada-adakan satu ajaran baru untuk menurunkan penguasa. Demikian pula demonstrasi itu adalah kebidahan. Membikin ajaran baru untuk menurunkan penguasa. Padahal kata Nawawi dan para ulama, sepakat ahli sunnah bahwa seorang penguasa tidak dilepas hanya karena kedoliman dan kefasikan. وقال أيضا وقال جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين لا ينعزل الإمام بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه بذلك بل يجب وعظه وتخويفه للأحاديث الواردة في ذلك berkata juga beliau Qala jamahiru ahli sunnah. Masih kata An-Nawawi rahimahullah. Sepakat seluruh jumhur ahli sunnah dan para fuqaha dan para ahli hadis dan para mutakallimin. Ini sepakat seluruh kaum muslimin sampai para mutakallimin. Yang awal yang mutaqaddimin. Al-mutakallimin, al-mutaqaddimin. Sebab Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Ighathatul hafan menceritakan bahwa ahlul kalam yang awal masih jauh lebih baik daripada apa yang terjadi sekarang. Pembahasannya ada tersendiri bahwa mereka dulu masih mengakui kebenaran, kenabian para rasul dan kebenaran apa yang dibawa oleh para rasul. Jadi ilmu kalam itu dulunya ya, pintas saja. Menyatakan kita mencari dengan akal, dengan filsafat, mencari al-haq. Setelah ketemu al-haq adalah Allah, maka kita harus menerima apa yang Allah turunkan dari kita dan Rasul. Sehingga ketika mereka sudah mendapatkan keyakinan, mereka pegang Al-Quran dan Sunnah. Mereka pegang ucapan Rasulullah, Rasulullah SAW. Dan apa yang boleh mereka. Ini asalnya. Tetapi yang terakhir, sudah tidak ada yang baik. Mereka menolak ajaran Rasulullah SAW dengan akalnya. Itu filsafat yang sekarang. Beda dengan yang dulu. La yan'azil imam bil fisqi. Kata mereka semuanya jumhur ahli sunnah, para fuqaha, para muhaddithin, bahkan para mutakallimin. La azilul imam. Kata mereka semua bahwa imam penguasa tidak dilepas. Tidak dicopot dengan kefasikan. Atau dengan kezaliman atau dengan penolakan hak-hak, yani meninggalkan kewajiban-kewajiban, yani kewajiban sebagai penguasa, tidak memberikan hak-hak rakyat misalnya. Wala yukhla dan tidak boleh dilepas paksa. Wala yajuzul khuruju alaihi bidalik dan tidak boleh keluar memberontak melawan mereka untuk melepaskan. Bal yajib wa'dhuhu bahkan yang wajib adalah menasehatinya Fain qabila minhu fadak wa illa fala wajibnya adalah menasehati mereka kalau mereka terima itu yang kita harapkan kalau tidak kamu sudah lepas tanggung jawab karena kamu sudah menasehati selesai wa lil ahadithil waridah dan juga yang wajib adalah menakut-nakuti mereka dengan ancaman-ancaman Allah dan Rasulnya. Ini memperingatkan dengan ancaman-ancaman dari Allah dan Rasulnya atas orang-orang yang zalim. Ingatlah kezaliman itu zulumatun yaumal qiyamah. Ingatlah bahwa kezaliman itu akan menjadi kegelapan nanti yaumal qiyamah. Takutlah kalian kepada Allah. Cukup. Kalau diterima. Alhamdulillah. Itu yang kita harapkan. Kalau tidak, kita sudah selesai lepas tanggung jawab. Lil ahaditsil warida fi dzalik. Yang demikian karena hadis-hadis yang diriwayatkan dalam masalah tersebut. Qala Abu Bakar Al-Ajurri rahimahullah. Yang berikutnya ucapan Abu Bakar Al-Ajurri dalam kitabnya Syariah. Qala man sadara ala jawril a'immati wa haifil umara walam yakhruj alaihim bisayfihi wa da'a lil wulati bis salah kana 'ala at-tariqil mustaqim kata Abu Bakar al-Ajurri rahimahullah kata beliau siapa yang sabar terhadap kezaliman para penguasa siapa yang sabar terhadap kejahatan para umara dan tidak keluar membawa pedang-pedang mereka melawan penguasa dan mendoakan kebaikan-kebaikan untuk penguasa maka orang yang seperti ini berada di atas jalan yang lurus insya Allah. Lihat ucapan Abu Bakar al rahimahullah. Disebutkan ciri-cirinya orang yang berada di atas jalan yang lurus. Pertama sabar terhadap kebaliman penguasa. Kedua, tidak melawan dengan pedang-pedangnya terhadap penguasa. Ketiga, mendoakan kebaikan untuk penguasa. Berkata Umar Ibn Yazid Abu Hafsin rahimahullah. Sami'tul Hasan Al-Basri ayama Yazid Ibn Muhallim. Kata Umar Ibn Yazid Abu Hafs, Aku mendengar Al-Hasan Al-Basri di hari kejadian Yazid ibn Muhallab atau Muhallab. Yaqul beliau berkata, Wallah, wallahi لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يرفع الله ذلك عنهم يعني يفرج عنهم ولكن يجزعون ويفزعون إلى السيف فيوكلون إليه فوالله ما جاءوا بيوم خير قط kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah Demi Allah. Kalau manusia itu ketika diuji, difitnah dengan kejahatan penguasa, kemudian mereka sabar, niscaya tidak akan berapa lama Allah akan angkat musibahnya. Demi Allah, dia membawa nama Allah. Kalau mereka sabar ketika ditimpa musibah, bencana dengan kejahatan-kejahatan penguasa, kalau mereka sabar, niscaya nggak akan lama Allah akan berikan jalan keluar. Nggak akan lama Allah akan angkat ujian berat tadi, akan Allah lepaskan. Tapi sayang kata beliau. Walakinnahum yafza'una ila sayyid tetapi sayang mereka justru lari kepada pedang-pedang mereka. Ini melawan. Fayuwakaluna ilai maka Allah pasrahkan pada mereka sendiri. Allah tidak tolong mereka. Fawallahi maja ubiyaumin khairun qab. Sungguh demi Allah, mereka tidak membawa satu hari pun kebaikan sama sekali. Tidak membawa kebaikan sekalipun sehari pun. Ini para pemberontak tadi. Yaitu Yazid bin Muhallib tadi. Ketika memberontak, melawan dan terjadi berbagai macam fitnah, fitnah pertumpahan darah, pertumpahan darah. Maka kata Al-Hasan Al-Basri, kata ulama, orang-orang yang bijak memiliki hikmah, memiliki ilmu din. Kata mereka, kalau saja manusia itu ketika diuji dengan kejahatan penguasa kemudian sabar, sebentar akan berganti keadaan. Sebentar, nggak lama. Tetapi sayang, mereka langsung lari ke pedang-pedang mereka kemudian melawan. Maka yang terjadi justru lebih buruk. Dan sungguh mereka, para pemberontak itu, tidak membawa kebaikan sehari pun. Apa hasilnya? Tunjukkan. Hasil pemberontakan mereka. Pemberontakan khawarij Pemberontakan mereka yang melawan Yazid. Pemberontakan mereka yang melawan Bani Muamayyah, Pemberontakan mereka yang melawan Bani Abbasiyah. Pemberontakan mereka, pemberontakan mereka sampai pemberontakan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Dan pemberontakan yang ada di seluruh dunia. Apakah membawa kebaikan? Hat, apa kebaikan yang didapat? Khonibina azaqum maja'u biyaumin khairun qat. Tidak mendatangkan satu hari pun kebaikan sama sekali. Qala Muhammad bin Husain al-Ajurri rahimahullah. Wa in zalamaka haqqan lak. Kalau mendolimi kamu, ini penguasa, sultan, merampas hakmu. Wa in darabaka zulman lak kalau dia memukul kamu dengan kedoliman. Wantahaka arbok dan menjatuhkan kehormatanmu. Wa akhadha malak dan merampas hartamu. Fala yahmiluka dzalika ala annahu yakhruj alaihi sayf sayfan hatta tuqatilhu. Maka jangan membawamu yang demikian Jangan membawamu untuk keluar, membawa pedangmu, kemudian memerangi mereka. Wala takhruj makharijiyin hatta tuqatilhu. Jangan pula engkau keluar bersama para pemberontak untuk memeranginya. Wala tuharrid Dan jangan pula memberi semangat orang lain selain kamu untuk keluar memberontak kepadanya. Walakin isbir alaih. Tetapi sabarlah. Lihat ucapan Imam al jurri rahimahullah dalam kitab syariah. Beliau menyatakan dengan rinci, walaupun memukul punggungmu, walaupun merampas hartamu, walaupun mendolimi hakmu, walaupun menjatuhkan kehormatanmu, kamu dicerca, dilecehkan habis. Jangan membawamu untuk melawan dengan pedangmu. Itu nasihat pertama. Nasihat kedua, jangan engkau bergabung dengan para pemberontak untuk melawan dia, penguasa. Dan yang ketiga, jangan pula memberi semangat orang lain untuk memberontak, tapi sabarlah. Biasanya kalau nggak yang pertama, yang kedua. Kalau nggak yang kedua, yang ketiga. Biasanya begitu. Orang yang jengkel emosi kepada penguasa karena dirampas haknya, karena ditindas misalnya, karena diperlakukan tidak adil, maka dia marah. Ima dia sendiri melawan, membentuk pasukan melawan. Kopas hat, membantu pasukan jihad. Bikin pasukan. Jihad apa ini? Oh kita melawan orang bowling itu jihad, bisa bilillah. Masya Allah. Yang melawan orang zalim jihad. Siapa mereka? Muslim atau bukan muslimin? Atau bikin nama yang mentereng-mentereng. Bendera-bendera yang muluk-muluk. Perjuangan suci. Perang suci. Apalagi? Perang sabil. Ini kemungkinan pertama. Kalau nggak berani, Mungkin dia akan ikut-ikutan saja. Kalau gini, dah saya ikut <laughs> mereka saja. Siapa? Para pemberontak teroris. Ya. Dah, saya masuk. Ikut anggotamu. Masuk Islam jamaah atau jamaah Islamiyah. Ikut grup-grup mereka. Ini alternatif kedua. Kadang-kadang kalau yang kedua juga dia nggak berani, tapi karena masih emosi, Ayo berangkat kamu, berangkat. Saya dukung kamu. Perlu apa? Eh, ini memang penguasa kurang ajar. Eh, kamu ikut, oh enggak, itu haram, itu menyelisih sunnah. Eh, Lo menyelisih sunnah kau didukung. Kenapa kau bantu? Lihat. Kalau ditegur oleh teman-temannya ahli sunnah, saya enggak ikut-ikutan kok. Saya enggak ikut berperang, enggak ikut memberontak, enggak. Tapi ketika melihat mereka senang. Ayo terus, serang saja. Mereka memang zalim, mereka memang begini, memang pantas untuk disikat. Bahkan kadang-kadang membantu dari belakang. Ambil, ambil, ambil. Kamu perlu berapa? Kebetulan dia punya uang. Kirim sekian. Masya Allah. Maka kata Imam Al-Ajuri, jangan. Jangan kamu melawan. Jangan ikut dengan para pemberontak. Dan jangan memberi semangat orang lain untuk memerangi penguasa. Wasbir, sabarlah. Perintah-perintah sunnah memang kadang dirasakan berat kalau diukurnya dengan hawa nafsu. Kadang-kadang dirasa berat kalau diukurnya dengan hawa. Hawa itu, hawa nafsu pengennya melawan. Tetapi kalau diukur dengan hikmah. Diukur dengan netijah, Apa hasilnya nanti? Niscaya akan klop. Dengan sunnah Iya. Kalau saya begini, ini hasilnya. Udah bisa dihitung. Hitungan ringan satu tambah satu sama dengan dua. Kedoliman tambah kedoliman, jadi berapa dolimnya? Kedoliman dua. Gampang. Satu tambah satu sama dengan dua. Gampang hitungnya. Maka orang yang akil akan berkata, ini akan tambah runyam dan akan tambah berbagai macam kedolim. Eh, kalau ini sabar. Eh, hikmahnya demikian, demikian, demikian. Dan ini yang sunnah, ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka emosi tadi, hawa nafsu tadi dikalahkan oleh hujah, oleh dalil, oleh riwayat-riwayat. Sedemikian mestinya. Ini yang semestinya. Jangan sampai akar-akar riwayat-riwayat hadis-hadis jangan dijadikan sebagai awan musim panas. Ya. Yang datang di kepala kita kemudian lewat ya. dalam keadaan gak ngaruh sedikit pun. Ya, jangan sampai demikian. إلى هنا بارك الله فيكم بسم الله sebatas apa seorang yang dikatakan penguasa? Apakah bos di kantor ketua RT RW termasuk penguasa? Beda. Kalau bos di kantor bukan penguasa. Penguasa itu dari penguasa yang tertinggi sampai suruhan-suruhan penguasa. Ini bawahan-bawahan mereka yang disuruh oleh penguasa itu mewakili penguasa. Adapun bos di kantor urusannya jual beli. Kamu jual jasa dibayar oleh bos. Kalau kamu nggak setuju, kamu keluar. Gampang. Sehingga nggak ada sabar terhadap kedoliman penguasa di kantor. Nggak ada. Kalau ternyata nggak cocok, banyak kedoliman, keluar. Karena itu hanya jual beli. Kamu kalau mau beli di sini timbangannya curang, ya jangan beli di sini, beli di sana. Kan begitu. Ini kita jual beli di sini. Ternyata timbangannya nggak beres. Mesti kurang satu on, satu kilonya. Ya kamu beli di tempat yang lebih adil. Bisa seperti itu. Tetapi kalau penguasa nggak bisa. Kamu mau tidak mau dikuasai oleh mereka. Kamu sebagai rakyat. Mereka sebagai penguasa. Silahkan kalau mau pindah ke negara lain. Nah, nah, itu pun nanti kamu harus sabar lagi di sana. Sama saja. Sehingga bedakan antara bos di kantor dengan para penguasa. Bagaimana jika penguasa melakukan bid'ah? Apakah perlu kita jelaskan? Perlu kita nasihati. Apakah penyimpangan dalam bentuk kedoliman-kedoliman dan kefasikan-kefasikan? Ataupun penyimpangan dalam bentuk kebidahan-kebidahan, semuanya merupakan kemunkaran yang harus dirubah. Man ra'a min kemunkaran fal yugayiruhu biyadi. Falam yasadik bilisani, falam yasadik qalbi. Dan kata para ulama, kepada para penguasa kita tidak bisa dengan tangan. Karena sudah ada larangan-larangan tadi. Maka dengan ucapan eh, atau dengan hati. Dengan ucapan atau dengan hati. Ini benci kepada apa yang mereka lakukan dari kedoliman-kedolimannya. Adapun perintah-perintah yang baik tetap kita taati. Apakah perlu jelaskan pada umat? Naam. Eh, tetapi dengan bahasa yang tidak membuat tahyij. Eh, nah, Bolehkah menyimpan game HP yang ada dalam game tersebut gambar tiga dimensi? Bolehkah video murotal yang ada gambar syekhnya dilihatkan ke anak-anak? Bolehkah menggambar manusia tapi tidak ada mata, hidung, hanya untuk hanya bentuk bulat tanpa kepala uh, pada kepalanya? Nah, Adapun game-game yang ada di HP sama dengan game-game yang ada dimanapun, ya, di komputer atau di manapun adalah perkara yang lahu. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, seorang beriman, alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mereka berpaling dari perbuatan sia-sia. Nah, ya, kecuali kalau ternyata itu adalah pelajaran. Ada game-game yang untuk belajar ya ada yang untuk belajar ngetik dan sebagainya. Maka niat untuk belajar ngetik. Nah, mudah-mudahan tidak sampai kepada lagun kalau itu adalah ada belajarnya atau memang unsurnya unsur belajar. Tetapi kalau yang sia-sia, semua merupakan perkara yang lagun, maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang beriman anil lagwi mu'ridun. Qad aflahal mu'minun alladzina fi salatihim khashi'un walladzina anil lagwi mu'ridun. Bolehkah video murattal yang ada gambar syekhnya diperlihatkan pada anak-anak? Nah, Wallahu ta'ala alam. Ada perbedaan para ulama. Nah, Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Yang ketiga, bolehkah menggambar manusia tapi tidak ada mata, hidung, hanya bentuk bulat saja pada kepalanya? Boleh kalau memang diperlukan untuk pelajaran-pelajaran tertentu. Karena dari asar Ibn Abbas dikatakan bahwa gambar itu kalau buddha minhu, kalau terpaksa perlu gambar makhluk hidup, ah, para gambar manusia misalnya, maka potonglah kepalanya, buanglah kepalanya. Nah, imma tanpa kepala, wa imma bulat saja tanpa ada berbagai macam mata, hidung ataupun yang lainnya. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Hanakum Subhanakallahumma la ilaha illa anta Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.